Aqsa pun Masjid Aqsa maka dia adalah salah satu dari tiga masjid yang disyaddu hari hal yang boleh kebagian menuju ke sana asalnya diikat pasang rahal untuk itu rahal artinya adalah celana unta diikat dipasang nah ini adalah dilakukan kecuali untuk perjalanan jauh. Wakalan muslimun dan, dan kaum muslimun dan kaum muslimin ketika mereka menaklukkan Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab radhiallahu anhu inna ja'a Umar ketika Umar datang kepada mereka salaman nasara ilaihi al-baladah. orang-orang Nasrani menyerahkan negerinya kepada umat. Ya, tidak dengan cara kekerasan. Dakhala ilahi maka Umar datang ke Betul Maqdis. Maka Umar mendapati di atas sahra, di atas batu besar tersebut Zabalah Masjid dan sampah yang sangat besar menggunung. Sampah apa itu? Orang-orang Nasrani al-qadha alaiha membuang sampah di atas sohra Dan mereka menentang orang-orang Yahudi yang sangat mengagung-agungkan dan orang-orang Yahudi itu sholat menghadap sohra Fa'arada Umar maka Umar pun mengambil sampah tadi Pisau bi Diletakkan di kainnya minah dari sampah tadi Dan kaum muslimin Kaum muslimin mengikuti Umar dalam hal itu Yukal dan ada yang mengatakan Inna usakhara laha Artinya Umar memerintahkan untuk membersihkan sampah tersebut, memerintahkan al-anbab. Ya not adalah kabilah Badui yang tinggal di sebelah timur Yordan, Urdun. Yordan bahasa Arabnya Urdun. Dan kabilah ini dulu memiliki daulah negara Asimatuhum, Asimah itu ibu kota. Ibu kotanya Sebenarnya namanya ketrok bahasa mereka adalah bersaat ada yang mengatakan kalau yang membersihkan bukan Umar dan kaum muslimin namun Umar menyuruh al ambar untuk membersihkannya setelah bersih Umar berkata kepada Al-Ka'ab Al-Ahbar mantan Yahudi mantan pendeta Yahudi Umar bertanya kepadanya Aina eh, tara dimanakah menurut pendapatmu Abni muslim muslimin Aku bangun tempat untuk kaum muslimin Maka Ka'ab al asal mengatakan Bangunlah di belakang sohrok Berarti sholatnya menghadap sohrok dan orang-orang Yahudi itu sholat menghadap sohrok maka itu batu besar di Betul Maqdis maka Umar mengatakan wahai anak Yahudi anak perempuan Yahudi kolatotka Yahudi. Ya. kau masih tercampur paham Yahudi Oke makal atau sebagian kata ulama Bahkan aku akan membangunnya di depan masjid Fa'inalana karena menjadi hak kita bagian depan masjid. Karena maka Umar pun membangun musola kaum muslimin akibat di kebeli eh, kebeli masjid di arah depan masjid. Waladi, nah inilah bangunan inilah yang Disami yang dinamakan oleh banyak orang awam pada saat ini dengan nama Masjidil Aqsa. Bangunan yang dibangun oleh umat itu. Namun yang benar, Aqsa itu adalah nama untuk bagian masjid seluruhnya. Dan catatan berkaitan Masjid Aqsa, walaisa mahuwa Masjid Aqsa tidak boleh dinamai wala ghairuhu tidak pula selain Masjidil Aqsa tidak boleh dinamai haram. Inamal haram karena yang namanya haram itu cuma Mekah dan Madinah saja. Tidak boleh mengatakan Masjidil Aqsa dan tanah haram ketiga. Ini kalimat yang mungkar karena haram cuma dua ya Mekah dan Madinah saja tidak boleh menamai Masjidil Aqsa atau daerah Aqsa atau daerah yang lain dengan tanah Arab. Wafi wadi dan untuk lembah Wadi ala di yang di bisa Nizat ada perselisihan di antara ulama apakah apakah boleh disebut tanah haram ataukah tidak maka Fabana Umar maka Umar membangun musola ala di kiblah yang ada di kiblah Wiyukol dan katanya inna tahtaha darajan sesungguhnya di bawah musola tersebut ada tangga karena yus'adu minha yang bisa digunakan untuk naik ilama amamal aqsa untuk menuju bagian depan aqsa Wabanahu ala maka Umar membangunnya di atas tangga tersebut karena tangga ini adalah tempat yang ahli kitab tidak pernah sholat di sana. Sehingga Umar tidaklah pernah sholat di mungkin kaum muslimin indah sahra di dekat sahra. Mereka juga tidak pernah mengusap-usapnya, tidak pernah mencium-ciumnya. Bahkan Yukal katanya Umar sholat-sholat di dekat mihrab Nadal alaihissalam al-Khalid yang ada di sebelah luar. Maka tabat dan terdapat riwayat yang sahih bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena idza ada Baitul Maqdis jika datang ke Baitul Maqdis dakhala ilaiha dakhala ilaihi memasukinya mungkin masuk ke mihrab Daud setelah kita sholat di sana dan tidak mendekati sekhra atau bisa di Masjidil Aqsa tidak pernah mendatanginya tidak pernah mendekati syai'an satupun dari tempat-tempat tersebut Demikian pula perbuatan semacam ini dinukil dari beberapa ulama salaf yang diakui macam Umar bin Abdul Aziz, Al-Za'i, dan Sauri dan yang lainnya. Kembali ke tersebut bahasanya anak sa'ira buka'i masjid bahasa semua bagian masjid di Masjidil Aqsa itulah maziyata tidak memiliki keistimewaan tidak dia ala takdim sebagiannya juga sebagian yang lain kecuali yang dibangun oleh Umar radhiallahu anhu untuk musola kaum muslimin. Bedakan maka jika Masjidil Haram dan Masjid Madinah yang keduanya adalah afdal lebih mulia daripada Masjidil Aqsa dengan ijma. Ulama ijma Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu lebih afdol daripada Masjid Al-Aqsa. Maka salah satu masjid Fakta bata terdapat pada hadis yang sahih Nabi mengatakan Salat di masjidku ini Lebih baik daripada seribu salat Di tempat yang lain kecuali masjidil haram Dan masjid yang lain yaitu masjidil haram Mekah Adalah masjid yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang untuk berhaji ke sana dan tawaf di dekatnya. Dan Allah jadikan sebagai kiblat untuk hamba-hambanya yang beriman. Bama ahada meskipun demikian tidak ada di Masjid Nabawi dan masjid Masjidil Haram satu tempat yang dicium-cium dengan mulut tidak pula disentuh dengan tangan kecuali tempat-tempat bagian-bagian bumi yang Allah tetapkan illa ma Allah fil ardi kecuali yang Allah kecuali bagian bumi yang Allah tetapkan bilman binabil yamin nah, sebagai tangan kanannya Allah yaitu al-hajar al-aswah yang terdapat dalam satu hadis bahasanya hajar aswad adalah bagikan tangan kanannya Allah maka siapa yang menyentuh berasal maka seakan-akan berjabat tangan dengan Allah. lihat di sini hadis ya, baik. Ya, lemah. Dan seandainya hadis itu saya tidaklah menunjukkan menyerupakan Allah dengan makhluk karena cuma dia dikatakan seakan-akan. rumah ini seperti istana itu ya. bukan istana seperti berjabat tangan dengan Allah artinya ya tidak berjabat tangan dengan Allah bahwa hajar aswad hajar aswad Fakai fayakun maka bagaimanakah dengan Masjidil Aqsa kok salam <coughs> kok disentuh-sentuh wayukob yukobbal dan cium cium Makalah sahra dan sahra yang ada di batu besar yang ada di Masjid Al-Aqsa itu terbuka dan tidak ada satupun sahabat, tidak pula ulat para penguasa, tidak pula ulama para sahabat <clears throat> ya khususnya yang mengkhususkan batu besar ini untuk ibadah dan batu besar ini maksyufah terbuka di masa Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma Padahal Umar dan Utsman itu mihima telah menguasai Syam. Termasuk diantaranya adalah Masjidil Aqsa. Namun Umar dan Utsman tidak membuat bangunan di atas Sahra. Demikian pula di masa khilafah Ali radhiallahu anhu wa, wa kana lam yahkum alaiha meskipun Ali tidak punya kuasa untuk untuk Masjidil Aqsa. Cuma kadzalika kemudian juga dalam pemerintahan Muawiyah kemudian anaknya itu Yazid wa ibnu ibnihi dan anaknya Yazid Salam maka maka barulah di zaman Abdul Malik bin Marwan berjarah dan terjadi antara dia dengan Ibnu Zubair yaitu Abdullah bin Zubair Yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam lahir pada tahun Hijrah pada saat Hijrah salah satu ubat ahli ibadah itu dinilai sebagai sucaan sahabat, sahabat yang pemberani dan dibayat dianggap sebagai silah 164 eh, 64 Hijriah setelah matinya Yazid bin Muawiyah. Maka dan tetap menjadi khalifah di Hijaz dan sekitarnya sampai <clears throat> dibunuh oleh Hajat di Mekah pada tahun 73. Minal fitnah berupa kekacauan macam yang terjadi karena waladzi bana kubah ala sahra. Maka Abdul Malik inilah yang membangun kubah di atas sahra. Apa motivasinya? Waktu bila ada ada yang mengatakan Inana sakan sudun Bahasanya banyak orang Bersengaja untuk berhaji Sehingga mereka berkumpul dengan Ibnu Zubair atau mereka yang sudunahu pergi untuk menemui Ibnu Zubair Hujjatil Haji dengan alasan haji. karena itu maka kemudian Abdul Malik Abdullah mengagung-agungkan Sa'na Sakha mengagung-agungkan derajatnya Sakha dengan cara membangun kubah di atasnya. Kemudian dia jadikan alaiha di atas atasnya kiswa dikasih kait. Di musim dingin dan di musim panas. Apa tujuan? Nah, tujuannya adalah tujuan politis. lihat Liaksu Kostunas dalam rangka untuk menyaingi Abdullah bin Zubair. Lihat Liaksu Kostunas supaya banyak orang semakin banyak orang yang datang pergi e, datang ke bersengaja pergi ke Baitul Maqdis. Baitul sehingga mereka tersibukkan diri dengan datang ke, ke Baitul Maqdis sehingga tidak pergi ke tempat Abdullah bin Zubair. Dan sebagaimana kata pepatah Arab, "Wa nasu ala dinil malik." Sesungguhnya rakyat itu mengikuti agama penguasanya. Penguasanya suka tahlilan, tahlilan. Penguasanya anti tahlilan, anti tahlilan. Maka karena benar eh, benar melakukan sakra ya maka banyak rakyatnya yang juga mengikuti. bahwa maka muncullah di waktu itu di zamannya Abu Mas bin Marwan Rahman terhadap Sorok dan Baik bin satu hal yang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin satu hal yang kaum muslimin tidak pernah mengenalnya Bimis lihat dengan perbuatan semacam ini Wajah muncullah sebagian orang yang menukil cerita-cerita Israelia, cerita-cerita Taurat tentang mengagung-agungkan serta. Sampai-sampai sebagian mereka meriatkan dari Al-Qab Al-Ahbab di hadapan Abu Malik bin Marwah. Dan Urwah bin Azubair pun hadir pada saat itu. Rasulullah kala istighfar bahasanya kata orang tadi Ya Allah berfirman pada batu Asfaqra Engkau adalah asku yang paling rendah Maka seorang tabi'in besar ulama Orang pun juga mengatakan Bahkan Allah berfirman Kursinya meliputi langit dan bumi Itu kursi Kok bisa-bisanya engkau mengatakan sokho adalah arsnya padahal arusnya cuma kecil begitu dan cerita-cerita semacam ini dan tidak jelaskan bahasanya Khulafa Rasidin di dalam membangun kubah ini tidak pula para sahabat mengagungkan batu besar ini dan lepas-lepaskan kelas di dekatnya sampai, sampai Ibnu Umar radhiallahu anhu nih padahal Ibnu Umar ini ya minal Hijaz datang jauh-jauh dari Hijaz menuju Masjidil Aqsa. Ibnu Umar tidak mendatangi Sahra. ke dalam hal tersebut Anasnya Sahra Anas kiblat Dulu adalah kiblat Sumanusihot kemudian dihapus itu adalah kiblat pertama kaum muslimin kemudian Singapura. Bahwa kiblatul Yahud dan sahabat itu adalah kiblatnya Yahudi. salamnya maka tidak lagi tersisa dalam syariat kita satu keterangan yang yujib mengharuskan untuk mengkhususkan sofa ini dengan satu hukum. Kamalai satu syariat dan sebetulnya tidak terdapat dalam syariat kita satu hal yang mengharuskan untuk mengkhususkan hari Sabtu. Maka mengkhususkan sakra dengan diagung-agungkan itu menyerupai orang Yahudi. Maka dan dan telah lewat perkataan para ulama tentang hari Sabtu, Asra dan sebagainya. Maka zakar dan, menyebut, eh, dan disebutkan oleh sejumlah fukuha belakangan min asabina yaitu Hanabilah dan yang lainnya anal yamin bahasanya sumpah itu semakin besar dengan betul Maqdis jadi tahlib ingga sahak dan dengan sumpah itu dilakukan di dekat sahak maka sumpahnya itu semakin ngeri dan hebat kalau sumpah itu di dekat betul Maqdis dan sahak Bagaimana sumpah itu akan jadi sangat ngeri dan lebih ngeri jika dilakukan demi Masjidil Haram. Lebih tahlil dan dengan jika sumpah itu dilakukan Bayana rukni wal maqam jika dilakukan antara rukun rukun yang ada secara aswadnya dengan makam Ibrahim Kematan sebagaimana sumpah itu akan semakin besar dan ngeri jika dilakukan di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dilakukan di tahlib bersumpahnya itu di dekat kubur Nabi. Ini perkataan Fa'ifatun min mutaakhirin Ukuhak min Hanafila Wa Komentar saya Islam Akan tapi kalimat ini Perkataan semacam ini Laisa lihada aslun tidak memiliki landasan dari perkataan Imam Ahmad dan para imam-imam yang lain. Bahkan yang sesuai dengan sunnah anak antar luda bahasanya akan semakin besar, semakin ngeri, Yamin satu sumpah, pihak di masjid-masjid tersebut kama tarlu sebagaimana semakin besar di sairul masjid di semua masjid tinggal mimbar di dekat mimbarnya dan tidaklah sumpah itu semakin besar ditahli dengan disebabkan bersumpah di dekat sesuatu yang tidak disyariatkan untuk diagung-agungkan oleh kaum muslimin. Bagaimana sumpah itu tidaklah semakin besar disebabkan karena dilakukan inggal masyahid di dekat ya, bangunan kubur makomatul ambiya atau makomatul ambiya atau jejak para nabi dan semacam itu dan siapa yang melakukan hal tersebut maka dia mubtadi dal al yang dan menjadi musonafat dan menulis Ta'ifatun Nana sejumlah orang Musonafat beberapa karya tulis tentang keistimewaan Baitul maktis dan tempat-tempat yang lainnya minal bukok dari tempat yang ada di Syam. Mereka sebutkan via dalam buku-buku tersebut Asal al-mangkulah cerita-cerita yang dinukil dari ahli kita dan cerita-cerita yang dinukil aman dari orang yang mengambil dari ahli kita. Ini semua adalah cerita-cerita yang tidak halal bagi kaum muslimin untuk membangun agamanya di atas cerita-cerita tadi. Wa amsaluman yungkol anhu dan orang yang paling baik dinukil darinya cerita-cerita Israiliyat tersebut dalam Kaab al-Ahbar. Bahkan Samiyun dan orang-orang Sam mengambil banyak mengambil akhbar anu kasiran banyak mengambil Israiliyat anhu dari Ka'ab al-Ahbar. Dan Muawiyah berkomentar tentang Ka'ab al-Ahbar Mar'aina fi haula'il muhaddisin an ahlil kitab amsal min ka'bi. Kami tidak melihat fi haula muhaddisin mereka-mereka orang-orang yang bercerita menceritakan kepada kita cerita-cerita dari ahli kitab, cerita-cerita Taurat dan Injil yang lebih baik daripada Ka'ab. Wa in kunna lanablu alihi al Meskipun kami lanablu alihi al-kadhiba men mencurigai dia berdusta ahyanan kadang diriatkan Bukhari dalam sahihnya. Fakat sahabat Afi Sa'id dan terdapat dalam kisah saya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan tidak hadas akum ahlul kita. jika ahlul kita bercerita kepada kalian maka janganlah kalian percaya jangan pula kalian mendustakannya Kenapa? Fa'imah boleh jadi mereka bercerita kepada kalian dengan cerita yang tidak benar lalu kalian percayai. Ini membaca saya yang tidak benar dan boleh jadi mereka bercerita kepada kalian dengan satu hal yang benar kemudian kalian dustakan Kita oleh Imam Ahmad Peminal aujbi dan satu hal yang yang aneh Anak hadis syariat, bahasanya syariat yang terjaga, al-mahrusah yang terjaga, ditambah dengan umat umat Muhammad ini adalah umat yang maksumah terjaga artinya tidak akan sepakat ala dolaratin dengan kesesatan tidak ada ketika bercerita salah satu ayan tokoh tabiin dari Nabi saw Alaihi menceritakan satu hadis semacam eh, tabiin atau bin Abi Roba Al Hasan Al Basri Abu Aliyah dan sebagainya mereka Wahum padahal mereka adalah min khiyar ulama il muslimin termasuk ulama kaum muslimin yang terbaik wa akabir a'imatid dan imam dalam agama yang yang besar tawakuf maka tawakuf ahlul ilmi maka para ulama itu tawakuf ya, tidak menerima dan tidak membenarkan fi marasilihim hadis-hadis mursal mereka tadi. Faminum di antara mereka ada yang menolak semua hadis-hadis mursal tadi secara mutlak dan ada yang menerimanya dengan syarat. Faminum dan ada yang menyumayis yang membedakan, merinci antara tabiin yang min adatihi kebiasaannya tidaklah melakukan mursal kecuali memursalkan kecuali dari rawi yang sikah semacam Sa'id bin Musayyib, Ibrahim An-Nakhai, Muhammad bin Sirin. Bapak naman dan di antara tabi'in yang kurifa diketahui kalau dia kok terkadang memursalkan dari bukan sikah. Semacam Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Padahal haula mereka mereka tidak ada antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu atau dua atau tiga orang. Ini Syekhul Islam menyebutkan tentang betapa anehnya tentang sebuah keanehan yaitu ada hadis mursal. Hadis itu tabiin menceritakan sabda Nabi. Maka tentang hadis mursal ulama khilaf. Ada yang menerima secara mutlak, ada yang menolak secara mutlak, dan ada yang merinci. Merinci antara tabiin tadi itu dapat hadis dari biasanya dari rawi yang sikor ataukah tabiin ini terkadang dia melakukan mursal membuang rawi yang tidak sikoh. Macam kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kaidahnya kalau tapi tuh tersebut adalah dikenal tidaklah melakukan memursalkan kecuali dari rawi yang sikoh, artinya yang dihilangkan rawi yang sikoh-sikoh maka itu diterima. Contohnya Sa'id bin Sayyid, Ibrahim Nakhai, Muhammad bin Sirik Padahal kita lihat khilaf ulama tentang masalah hadis mursal. Padahal jarak antara mereka dengan Nabi itu paling banter tiga orang. Amma mayujat adapun apa yang dijumpai dalam kitab-kitab kaum muslimin di hadir awfat di masa ini berupa hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis kitab secara lepas maka tidak boleh dihukumi sebagai hadis yang sahih ada buku orang sekarang mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau langsung mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh dihukum sebagai hadis yang sahih dengan sepakat ulama illa an yu'raf kecil jika diketahui bahasanya hal itu dari nukilan ulama hadis yaitu orang-orang yang mereka tidak bercerita illa bimasoha kecuali dengan yang sahih sahih saja semacam Bukhari dalam mu'alakatnya dengan catatan Allah Dia diyajizimu fiha dia menggunakan sirah jazm karena jika Bukhari menggunakan sirah jazm tegas ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka maknanya adalah anna sahih dan indah Misalnya kutipan tersebut saya menurut dia. Bahwa wakofahu dan apa yang beliau apa yang diwakafkan oleh Bukhari diberhentikan eh, dengan campakan Bukhari pokok Bukira dan disebutkan dari Bahas bin Hakim dari bapaknya dari kakaknya dan kalimat semacam itu maka maknanya adalah hasan menurut Bukhari. Hal demikian pada dan tidak ada tahta di bawah adimi sama kolong langit ini setelah Al-Quran satu kitab yang bisa dari Bukhari. Nah demikian status hadis Musa. Musa itu kalau dari tabiin langsung Nabi sama khilaf. Kok bukan tabiin langsung Nabi? Maka ulama sepakat bukan tabiin langsung Nabi. Maka ulama sepakat itu bukan hadis yang baik. Nah, jika demikian, pakai maka bagaimanakah dengan nukilan yang dinukil oleh Ka'ab al-Ahbar dan orang-orang semisal dia dari para nabi dari Musa yang jaraknya antara Ka'ab al-Ahbar dan dia dengan tabiin sampai Musa entah puluh berapa puluh orang Bapaknya Ka'ab dan antara Ka'ab dan Nabi yang dia nukil darinya ada seribu tahun atau lebih atau kurang Wahua dan kaf al ahsar tidaklah bersandar dalam hal tersebut dari perawi yang sikah setelah perawi yang sikah akan maksimal paling besar adalah dia menukil dari beberapa buku yang ditulis oleh guru-guru ulama-ulama Yahudi. Fakat akhbar Allah padahal Allah telah bercerita Biasanya ulama-ulama Yahudi itu suka melakukan tabdil, penggantian dan perubahan maka bagaimanakah yahilu halal bagi seorang muslim untuk mempercayai satu satu dari hal-hal ini dengan semata-mata nukilan ini maka bahkan yang wajib adalah tidak percaya dengan ini namun juga tidak boleh mendustakannya ila bidai terdapat bukti yang menunjukkan dustanya demikian yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka ringkasnya si hadis Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat cerita yang berasal dari Taurat itu ada dua kemungkinan. Ima kadibun ala anbiya boleh jadi itu adalah cerita bohong atas nama para nabi. Yang kedua adalah cerita yang benar namun ketentuan hukumnya sudah dihapuskan oleh kita. Dan ini adalah satu hal yang banyak layak lamu ilallah yang hanya Allah yang tahu. Dan satu hal yang maklum bahasanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ibn al awalid demikian pula orang-orang mengikuti para sahabat dengan baik mereka menaklukkan berbagai negeri setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tinggal di Syam, Irak, Mesir dan kota-kota yang lain dan mereka adalah manusia yang paling tahu tentang agama wa atba dan yang paling ittiba miman ba'dahum dibandingkan orang-orang setelah mereka. Falaisa li ahadin ayu khalifahum fi makanu alaih. Ini itu salah. Falaisa li ahadin maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisih para sahabat dalam agama yang dipegang oleh para sahabat. Oleh karena itu, sama min hadil bukok maka tempat-tempat yang para sahabat tidak mengagungkannya dan para sahabat tidaklah bersengaja mengkhususkannya dengan sholat atau doa atau semacam itu lam yakun lana maka tidak boleh bagi kita untuk menyelisih mereka dalam masalah ini. Wa ingkana meskipun boleh jadi ba'du man ja'a ba'dahum ada manusia setelah sahabat min ahlil fadli yang merupakan manusia yang istimewa dan orang yang agamanya bagus melakukan hal tersebut. Maka kita katakan yang mengikuti jalan para sahabat aula lebih baik daripada mengikuti jalan orang yang menyelisih jalan sahabat. Wama min ahdin dan tidak salah satu pun orang yang manuki ma uh, nukil anhu dinukil darinya satu perbuatan yang menyelisih jalan para sahabat kecuali wakat nukila telah dinukil an dari selain orang tersebut yang orang lain tersebut aklam lebih tahu dan lebih afdal daripada dia nah orang yang lebih afdal ini khal anahu khalafa dia menyelisih jalan orang yang menyelisih jalan sahabat ini Misalnya ada orang setelah sahabat, anggap saja tabiin. Ada yang melakukan perbuatan meneliti jalan para sahabat dengan mengagung-agungkan tempat yang tidak diagung-agungkan oleh para sahabat. Maka mereka katakan, jika ada nukilan dari tabiin, di mana nukilan dari tabiin ini menunjukkan kalau tabiin melakukan perbuatan menuju jalan para sahabat, tentu pasti akan terdapat nukilan dari tabiin yang lain. Pasti. Ada nukar dari tabiin yang lain dan tabiin yang lain ini afdal wa a'la. Tabiin yang nomor dua ini lebih pintar dan lebih afdal daripada yang pertama. Yang tabiin yang kedua ini menyelisihi jalannya tabiin yang pertama ini karena tabiin yang kedua ini mencocoki jalan para sahabat. Manakah? Maka jika ini tabiin, maka yang lebih baik kita nyocoki ini orang ini yang milik jalan sahabat ataukah ngambil jalan sahabat eh, tadi yang kedua yang menunjukkan jalan sahabat Jadi saya ambil ya, jalan tapi ini yang kedua Amal khal, khalifan atau khalafa sabila hadal mukhalif Wahadi jumlah penjamiah mungkin adalah satu kalimat yang ya, adalah kalimat yang ringkas namun jamiah sangat makna saya kasih hadzal mawdi tempat ini tidaklah mencukupi untuk memberikan penjelasan rinci tentang hal ini. Pokoknya intinya demikian. Maka sahabat dan terdapat dua hadis yang saya bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ketika datang Baitul Maqdis di malam Isra, sholat di sana sebanyak dua rakaat. Walam misalnya di makani khairihi dan tidak Nabi tidak sholat di tempat yang lain, tidak pula menjarai tempat yang lain. Dan ada tentang Isra Mi'raj itu ada yang dalam kitab sahih Bukhari atau Muslim dan ada yang ada yang ada di kitab sunnah dan ada di kitab musnah Dan hadis masalah Isra ada yang baik, ada pula ada yang Mudu'at, hadis palsu, muhtalakat yang dibuat-buat. Contoh yang dibuat-buat, contoh hadis palsu tentang kisah Isra dan Mi'raj adalah mayarwi ba'dum apa yang diriat oleh sebagian orang. Bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril berkata kepada Nabi, ini adalah kubur bapakmu Ibrahim. Turunlah, salatlah di sini. Ini adalah Baitul Laham, tempat lahir saudaramu Isa. Maka turunlah dan salatlah di sini. ada min dan yang lebih aneh lagi Dilihatkan ketika pada waktu Nabi Isa dan Mi'raj dan Nabi masih di Mekah ila lahu fil Madinah dikatakan kepada Nabi ketika lewat Madinah dari perjalanan Mekah ke Madinah ketika lewat di Madinah inzil turunlah fasalihuna salatlah di sini yaitu di sini di, di sini adalah maksudnya adalah tempat Masjid Nabawi sebelum dibangunnya. Kebelah ayat benar masjid itu sebelum masjidnya dibangun. Padahal sebelum Masjid Nabawi itu dibangun, kanan makan makbarotan lil musyrikin. Sebelum Masjid Nabawi itu dibangun, lokasinya itu adalah kubu orang-orang musyrik sebagaimana nah kita singgung. menyusul sholat di kuburan Musa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi setelah hijrah, inamana zalahunaka hanyalah singgah di sana, di kubur orang-orang musyrik tersebut yang calon Masjid Nabawi, lama berkat nakatuhu hunaka. Ketika ontanya Nabi itu mendurung di sana. Maka hadis tadi dan Jibril mengatakan pada Nabi ini kubur bapakmu nah, dan semacamnya fadawanahu maka cerita ini dan semacamnya dan termasuk kedustaan muhtalak yang dibuat-buat dengan sepakat ahli ma'rifah orang-orang yang mengetahui hadis Sedangkan Baitul Laham adalah salah satu gereja Nasrani tidak ada fadilah untuk mendatanginya menurut kaum muslimin boleh baik Baitul Laham itu tempat lahir Isa apakah bukan? Bahkan kubur Ibrahim Al-Khalil tidak ada di antara satu pun sahabat dan orang-orang yang ikuti mereka dengan baik yang mendatangi kubur Ibrahim untuk sholat di dekatnya atau untuk doa di dekatnya. Dan di dalam mereka para sahabat bersengaja pergi ke kubur Ibrahim untuk ziarah ke sana. Aslan sama sekali tidak pernah. Wafat kadimal muslimun dan kaum muslimin telah tiba ke Syam Zair beberapa kali bersama Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Wastautona dan berdomisili di Syam, Falaik, minas sahabat, sejumlah sahabat. Walai syafim dan tidak ada di antara para sahabat ada yang melakukan syai'an satu pun dari hal ini. Walamnya bani al muslimun dan kaum muslimun pun tidaklah membangun di atas alai di atas kubur Ibrahim masjid sama sekali. Akan tapi lama ketika Ustaulah berkuasa orang-orang Nasrani menguasai tempat-tempat ini di akhir-akhir abad keempat lama akhadu ketika mereka bisa merampas Baitul Maqdis bisa istilah Rafidah disebabkan karena Rafidah menguasai Sam lama kana muluka Misra ketika mereka jadi raja-raja di Mesir Rafidah dan Rafidah adalah sekelompok manusia yang mahdula yang dihinakan. Mereka tidak memiliki akal yang jelas, tidak pula memiliki dalil yang sahih, tidak pula memiliki agama yang benar diterima, tidak pula punya dunia yang yang dimenangkan. Maka kuatlah orang-orang Nasrani maka orang-orang Nasrani bisa akhadat merampas sawahil daerah-daerah pesisir dan yang lainnya dari Rafidah. itu maka pada saat itu nakobat anasara maka orang-orang Nasrani itu melubangi Hijratul Khalil kamarnya Eh, kubur Nabi Ibrahim salatullah alaih Baca alat laha kemudian dia buatkan untuknya satu pintu wa Nabi nakbi dan bekas pelubangan itu sangat nampak di pintu Fakana maka itikhadu zalika menjadikan kubur Khalil sebagai tempat ibadah ada di antara perkara bid'ah yang diadakan oleh Nasrani Laisa bukanlah amal salafun ummah dan orang-orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Maka sejak kapan kubur Al Khalil itu dijadikan sebagai tempat ibadah? Ceritanya kata Syekhul Islam itu di zaman Fatimiyin. Ada orang-orang Rafidah yang mengaku-ngaku keturunan Eh, pura-pura ngaku keturunan Fatimah padahal bukan yang benar mereka Banu Ubaid mereka berkuasa di Mesir mereka jadi raja-raja di Mesir Benar kekuasaan mereka cukup luas sampai mereka menambah Syam mereka juga menguasai Syam tentu Jordan, Palestina, Betul Maqdis, ya, Suriah, jadi dikuasai oleh orang-orang raja-raja Rafidah yang ibu kotanya di Mesir. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, nah orang Rafidah itu tidak punya dunia yang menang, tidak punya agama yang diterima. Nah, kemudian Rafidah ini kalah dengan orang Nasrani, oleh karena itu kalah dengan orang Nasrani, maka Nasrani berhasil menguasai Baitul Maqdis. Kemudian orang Nasrani membuat minta di tempat ibadah di kubur Al Khalil Ibrahim alaihissalam. Pasal yang terakhir wa asludinil muslimin maka maka kaidah dalam ajaran kaum muslimin tetap tasu tidaklah ada keistimewaan bukaan satu tempat dengan bersengaja beribadah di sana kecuali masjid-masjid saja. Adapun agamanya orang-orang Muslim dan ahli kitab yang mengagung-agungkan sebagai tempat untuk ibadah selain masjid, bagaimana orang-orang ya dulu mengagung-agungkan dua hero, ingat? Dan teman yang lewat dicetakkan oleh Syekhul Islam Abu Talib orang-orang jahiliyah itu mengagung-agungkan dan tempat-tempat semacam itu maka ini adalah perkara yang Islam datang bimamhihi untuk menghapusnya untuk menghilangkannya dan menghapusnya kemudian semua masjid jamiwah semuanya tastarik itu punya kesamaan ibadah sebagai tempat ibadah maka semua yang dilakukan di satu masjid bisa dilakukan di masjid-masjid yang lain nah, kecuali makhusa keistimewaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram. Di sana ada ibadah khusus yang tidak ada untuk masjid-masjid yang lain. Itu tawaf dan semacamnya. Nah, kekhususan keistimewaan Masjidil Haram la yusyarikuhu fiha ya, tidaklah dimiliki oleh satupun dari masjid-masjid yang lain. Sebagaimana tidaklah orang itu boleh sholat menghadap selain Masjidil Haram. Jadi antara keistimewaan Masjidil Haram adalah kita sholat menghadap Masjidil Haram. Tidak boleh sholat menghadap masjid Istiqlal dan yang lain. Ada pun Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, maka semua yang disyariatkan di dua masjid ini Minal ibadat, berupa ibadah disyariatkan di masjid-masjid yang lain Ada sholat, doa, pikir, baca Quran, etika. Wali sholat tidak disyariatkan untuk masjid Nabawi dan masjid Al-Aqsa jinsu surat jenis ibadah yang tidak disyariatkan di masjid-masjid yang lain. Latak syai'in tidak ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, demikian pula masjid-masjid yang lain mencium-cium satupun bangunan masjid. Tidak boleh mencium, ini berlaku untuk Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa dan semua masjid. Demikian pula menyentuh-nyentuh atau mengtawaf dan semacam itu. Cuma apa bedanya? Enggak ada beda antara Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa dan masjid-masjid yang lain. Tidak ada beda, tidak ada ibadah yang beda. Yang beda itu cuma Masjidil Haram. Dan ada ibadah tawaf, ada ibadah musa-musa, ada ibadah nyium. Namun kalau Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa tidak beda dengan masjid-masjid yang lain. Cuma apa bedanya? Lakinal ma'afdal akan tapi cuma dua masjid ini lebih afdal daripada masjid-masjid yang lain Kita sholat di dua masjid ini itu doa dilipat gandakan dibandingkan sholat di masjid yang lain Adapun Masjid Nabawi, maka terdapat dalam sejarah sahih bahwa sholat di sana lebih afdal daripada sholat di Masjid di masjid yang lain kecuali untuk Masjidil Haram Faruya hadad dan hadis ini dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min dari beberapa sanad. Dan sahihnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat dan satu salat di masjidku ini lebih baik daripada seribu salat fi ghairihi min al di masjid-masjid yang lain kecuali untuk masjidil haram. Fa ini maka dunia aku adalah nabi yang terakhir dan dunia masjidku ini adalah masjid yang terakhir. Hmm, kalau penjelasan apa yang dimaksud masjid yang terakhir. kalau alam saya belum eh, nggak tahu apa makna dan masjid ini adalah masjid yang terakhir. Tapi saya Muslim dan, saya Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat di masjidku ini lebih afdal daripada subuh salat di masjid-masjid yang lain kecuali untuk masjidil haram Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, "Inna imra'atan istakat syakwa." Sesungguhnya ada seorang perempuan istakat syakwa yang sakit. Istakat sakit dengan satu sakit. Kemudian dia bernazar, jika Allah menyembuh, berikan kesembuhan untukku, sungguh aku akan keluar rumah dan juga aku akan sholat di Baitul Maqdis maka sembuhlah perempuan tersebut cuma saja hajat sudah dia siap-siap ingin berangkat maka datanglah Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu perempuan itu bercerita menceritakan niatnya kepada Maimunah Fakalat maka Maimunah mengatakan duduklah ya duduklah Fakuli masonati ya duduk saja gak usah berangkat Fakuli masonati bekal makanan yang kau sudah kau buat untuk bekal ke Baitul Maqdis dimakan saja duduk saja di sini nggak usah berangkat ke Baitul Maqdis bekal makanan yang sudah kau siapkan dimakan saja dan sholatlah di masjid Rasul Sallallahu Alaihi karena kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat di masjid Nabi itu lebih abdul daripada seribu salat di masjid lainnya kecuali masjid Ka'bah. Tafsir musnad dalam musnad Ahmad dari Abdullah bin Zubair radhiallahu taala anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Salatun salat di masjidku ini afdal lebih mulia daripada seribu salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih mulia daripada salat di masjidku ini ya, dengan perbandingan 100 kali sholat Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain itu 100 ribu Masjidil Nabawi 1000 maka Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi selisihnya 100 sholat Berkata Abu Abdullah Al-Maqdisi sanatnya ala rasmi sahih adalah mengikuti eh, hadis yang sahih. Oleh karena itu terdapat dalam syariat kita syariat Muhammad iktikaf untuk biasanya iktikaf yang syar'i itu ada di semua masjid. Adalah sebagai ganti apa yang dilakukan sebelum Islam dengan mujawarah beriktikaf di Gua Hira. Dan Nabi Shallallahu iktikaf selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai Nabi wafat. Dan iktikaf sudah termasuk ibadah yang disyariatkan di masjid di masjid dengan itifak akhir. Bagaimana firman Allah? Janganlah kalian menyetupi istri sekalian sedangkan kalian iktikaf, iktikaf di masjid. Ayat artinya pada saat kalian iktikaf di masjid maka janganlah kalian berjumbu dengan perempuan. Meskipun cemburuan tersebut dilakukan di luar masjid. Jadi iktikaf kemudian ke di masjid, kemudian mencumbu istrinya, kemudian balik lagi, maka batal iktikafnya. Oleh karena itu Fukoha mengatakan rukun iktikaf cuma satu, berada di dalam masjid untuk beribadah. Rukun cuma satu. Ditambah niat, kalau mau ditambahkan. Sedangkan larangan yang membatalkan iktikaf juga cuma satu adalah mencumbu istri. Adapun ukuf dan mujawarah, iktikaf, mujawarah juga nama lain untuk iktikaf, bagaimana pernah kita singgung beberapa kali. Jiwa, mujawarah itu nama lain untuk iktikaf. Adapun iktikaf dan iktikaf di dekat pohon, bahasa kita pak, semedi, biasanya orang Jawa semedi, bertapa, menep, menepi, tirakat, di dekat pohon atau di dekat di dekat batu patung baik batu tersebut adalah patung ataukah bukan patung atau itikaf dan itikaf di dekat kubur Nabi atau kubur bukan Nabi kemudian jejak Nabi atau jejak bukan Nabi muslimin maka ini bukanlah agama kaum muslimin Lalu min jinsi dinil musyrikin Bahkan ada sejenis dengan agamanya kaum musyrikin Yang Allah ceritakan dalam kitabnya di mana mereka menyembah nah, misalnya di surat Ibrahim Ibrahim mengatakan Iqala li abihi di ayat 52 Wa qawmi ma hadhi Allah allati antum laha akifun Apa-apaan ini patung-patung yang kalian iktikaf di sana maka Allah ceritakan agamanya ibu e, kaumnya Ibrahim itu itikaf di dekat Ka'bah. Kemudian di ayat ke 71 kalau nak butuh asnaman fanadhallu akifin kami menyembah berhala dan kami selalu itikaf di sana untuknya. Maka Allah ceritakan misalnya ibadah mereka dengan berhalanya adalah dengan itikaf di dekat pasir, di dekat batu. Dan Allah firmankan tentang di masa Musa kejauhan Nabi Bani Israel al-Bahra kami melewatkan Bani Israel sehingga bisa melintasi lautan atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahu maka mereka melewati kelompok orang yang ikhtikaf di dekat berhala-berhala mereka. Hada ukuful musyrik. Musyrik. Inilah ikhtikafnya orang-orang musyrik dekat batu, dekat berhala. Wazaka sedangkan iktikaf di masjid itulah ukuful muslimin, iktikafnya orang-orang Islam maka itikamnya orang-orang yang beriman dari di masjid untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Sedangkan itikamnya orang-orang musyrik adalah di tempat-tempat yang mereka berharap dan merasa takut padanya dan itu selain Allah. Dan mereka itikaf di benda-benda yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu untuk Allah dan pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Karena si orang-orang musyrik lam yakun tidak ada satu pun dari mereka mengatakan bahasanya dunia ini ada dua pencipta. Dan tidak ada satu pun orang musyrik yang mengatakan bahasanya annal annallaha lahu syarikun. Ya Allah punya sekutu yang sama dengan Allah dalam semua sifat Allah. Hal ini lam yakulhu tidaklah dikatakan oleh seorang pun orang-orang musyrik. Bahkan mereka yukirun mengakui bahasanya pencipta langit dan bumi adalah Esa. Bagaimana Allah firmankan. Kemudian mereka tangkap ayat-ayat yang memberikan kalau orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah. Maka ya kulun bahkan orang-orang musyrik mengatakan dalam talbiyah mereka labbaik la syarika laka ya, tidak ada sekutu bagimu tapi hajinya orang musyrik ila syarikan huwalaka kecuali sekutu milikmu. Bagaimanakah sekutu milik Allah itu? Tamliku wa mamalaka. Ya Allah, engkau memiliki sekutumu tersebut dan semua yang dimiliki oleh sekutu-sekutumu. Tetap Allah yang lebih hebat daripada sekutunya. Sekutu-sekutu Allah ini, kata mereka adalah milik dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan semua milik sekutu ini juga dimiliki dikuasai oleh Allah. Kemudian lalu apa syirik mereka? Wakan yattakhiduna alihatahum wasaita. Mereka termak menjadikan sembahan sembahan mereka sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya dan memberikan syafaat kepada mereka sebagaimana Allah firmankan. Dan beberapa ayat tentang masalah ini. Wahadal maudhi ya. Maka dalam masalah ini maka dalam tempat ini kita pernah manusia terbelah menjadi tiga kelompok. Ada dua kelompok yang bertolak belakang, bahwa sopan dan kelompok yang pertengahan. Ya tentang masalah syafaat. Nah, masalah syafaat ada tiga kelompok. Maka orang-orang musyrik dan orang-orang yang mencocoki mereka yaitu alil alil bid'ah dari kalangan alil uh, eh, alil kitab Nasrani dan alil bid'ah dari umat Muhammad mereka menetapkan syafaat yang diingkari oleh Al-Quran menetapkan syafaat yang diingkari oleh Al-Quran ini musyrik alil bid'ah alil kitab dan alil bid'ah umat Muhammad kemudian kebalikannya adalah khawar dan mu'tazilah mereka mengingkari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaku dosa besar dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bahkan antara mengingkari ta'ifatul berjumlah alim bidah Intifa'an nas Bahasanya orang itu bisa mendapatkan manfaat Dari syafaat orang lain dan doa orang lain Bagaimana mereka mengingkari Bahasanya manusia bisa mendapatkan manfaat Dari sedekah orang lain Dan puasa orang lain untuk dirinya Ini yang sangat-sangat keterlaluan Doa orang lain tidak manfaat dan mereka mengingkari syafaat dengan berdalil firman Allah yang meng, yang mengingkari sebagian syafaat. Maka footnote 3 Maka mereka berdalil dengan berdua ayat Untuk mengingkari syafaat Dan mereka pura-pura lupa dengan banyak ayat dan hadis yang menetapkan syafaat. Yang akan disebutkan oleh mu'alif tak tervalid eh, sebentar lagi. Yang ketiga, inilah pendapat yang pertengahan, yaitu akidah salaful ummah dan para imam salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka itu adalah sunnah wal jamaah. Maka mereka menetapkan ajaran sunnah apa yang terdapat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bahasanya Nabi memberikan syafaat untuk ahli kabair pelaku dosa besar dari umatnya. Dan syafaat-syafaat Nabi yang lain dan syafaat-syafaat bukan Nabi Muhammad itu syafaat para nabi dan para malaikat. pokoknya al mengatakan tidak ada yang kekal di dalam neraka jika dia adalah ahli tauhid ahadun satu orang. Tidak ada satu orang pun yang kekal di neraka jika dia ahli tauhid. Dan al-Sunnah atau mengakui majaat di sunnah apa yang terdapat dalam sunnah bahasanya manusia yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari doa orang lain dan syafaat itu doa orang lain dan mendapatkan manfaat dari sedekah atas nama dirinya bahkan puasa atas nama dirinya menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama itu tentang masalah puasa kita ada dua pendapat juga seorang yang berkuasa untuk ibunya yang sudah meninggal dunia memuasakan ibunya karena ibunya punya utang puasa maka di, dipuasai maka ada dua pendapat ulama yang yang benar kata beliau adalah manfaat kama sahabat terbis bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dan tegas bahwa karena bermakna dan yang semakna dengan puasa Wakal al sunnah mengatakan banyak syafi orang yang memberikan syafaat cuma memohon kepada Allah dan memohon dan syafaat dalam manfaat kecuali dengan izin Allah. dilanjutkan setelah sawah atau kalau mau diselesaikan Hah? besok pagi setelah kajian di Sindau hmm? ini kurang jam setengah sembilan di rumah setengah sembilan sampai menjelang maghrib Sudah balik KKN Sudah udah pulang kapan KKN? Nanti. Oh. Ya, kalau mau diselesaikan ini besok pagi jam setengah sembilan di rumah. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.